anjan ينوي القصر ma'al ihrami dan waktu menjatuh kosor supaya dia niat kosron bersama takbiratul ihram sebab inamal amal biniat amal itu validnya dan apalagi masalah dia sekarang berkewajiban sholat empat rakaat dia kurangi dua menjadi dua ini harus ada pernyataan. Pernyataan ini dinamakan niat. Niat apa? Niat saya mengurangi sholat empat ke dua rakaat. Istilah syariatnya osron. Jadi usali fadol dohri osron. Lillahi ta'ala. Usali fadol kata ini osron. Usali fadol usai kata ini osron. Osronnya ini harus ada. Kalau tidak, tidak sah sholat asal, usali fardu asli kosong, jadi harus tanam kosong, kalau ada kosong nggak boleh, nggak sah. Nah ini, karena kenapa? Karena sholat sholat kan tempat dibagi empat, yang jalan tempat sekarang ada ide dan berapa? dua, yang ke depan dua harus ada pernyataan ikrar kepada Allah Taala. Lu pernyataan ini dinamakan niat menyatakan tujuannya. Tujuan saya meninggal kosong, jadi harus ada kosong usalli fardhu dhuhri rakaataini khusran lillahi ta'ala usalli fardhu asri rakaataini khusran lillahi ta'ala usalli fardhu isya'i rakaataini khusran lillahi ta'ala kalau dia makmuman dia makmuman dan imaman dia ada muslim jadi syaratnya harus bisa khusran jadi khusran wa alla yatamma fi muqimin dan jangan bermakmuman pada atau dengan orang yang mukim sebab orang mukim itu menjalankan sholat nah sama istilahnya sekarang kalau sholat itu biasa empat ya empat itu namanya tamam kalau sholat dikurangi namanya kosor sekarang orang yang kosong namanya kosir yang mengkosong sholat. Orang yang melengkapi sholatnya asli namanya mutim bun mutim. Sekarang gitu. Ada kosir, ada mutim. Sudah kita istilahnya ini harus sudah. Tahu itu ya. Kosir yang sholat apa? Sholat mutim yang sholat sempurna. Sekarang akan berjamaah Orang yang kafir, yang kosor ini, tidak boleh makmuman pada orang muslim pada orang yang kau jangkep orang yang lain asli, tidak boleh. Kalau dia mau jamaah sama ini harus mengikuti sama mutim. Nah, ini Makanya diterangkan tidak boleh makmuman seorang orang Kenapa kau diingat orang mukil? Sebab kalau orang mukim itu kan tidak kosor. itu kan itu tidak kosor. Kalau orang musafir, ya tadi musafir, kosor. Nah, sekarang dia kosor makmuman sama orang yang tidak kosor. Tidak itu. Sudah. Sekarang di Bali. Ya. mukim makmuman sama orang kosir ini boleh. Bali ini boleh. Anggap ada orang sama-sama musafir sudah. dalam anggap kamu satu tuh. Lima orang rombongan. Di arah tuan kiri. Ya, tuan kiri sana. Sampai di sana, yang Tuhan katakan kita salat asal. Kita salat asal yang tiga, wadah sholat saya biasa. Terus jamaah. Sekarang yang boleh jadi imam ini yang mana nih? Yang dua mau kosor, ya. yang tiga mau mutim, taman yang sama-sama musafir dan tidak itu biasa saja. mau jamaah yang boleh menjadi imam yang uh, eh, banyak muslim Kalau yang muslim ini jika silahkan sama jadi imam sama enggak sudah orang. Kalau dia jadi imam semuanya harus muslim Jadi orang kosir makmuman sama mutim tidak boleh, orang mutim makmuman sama kosir boleh contohnya kalau yang kosir menjadi apa yang yang kosir jadi imam, yang mutim jadi makmum. Ini pun nah, ini bagaimana kalau dia sudah kan selesai dia salat? Ya kembali sama dengan orang mas mas masku dia salah dia luruskan. Ini. Jadi syaratnya sudah, kalau ada satu tiba ini, boleh kita menjadi kosong. Caranya kosong. Sudah. Sekarang mulai boleh kosong itu kapan? Mulai boleh kosong kapan? Kalau orang akan ke Surabaya, orang malam sudah boleh kosong kalau kedatangan waktu sholat yang lupa ia tadi sesudah keluar dari batas kota. Anggap kita orang Malang, kota Madia Malang, kota Malang. Batas Malang ini hari, Ya, ini secara secara batas negara atau apa pemerintahan. Kota kota Madia Malang ini batasnya <clears throat> sekarang kita keluar dari Malang kemana? Ke Surabaya. Sudah. Setelah kita keluar sampai di Karanglu, kita tunggu, Di Karanglu, kita tunggu, Kita orang kemana? Ke kamu nggak sendiri setelah ini jabat dengan azan sampai jam satu ya. Hasilnya saya turun sholat. Ini sudah boleh kosong karena dia sudah masuk musafir. Bukan begini, orang di sini semuanya Tanjung, mana ke Surabaya? Jalan-jalan mampir masjidnya kosong. <laughs> sampai belum kosong, sampai masih orang malam, gimana? Belum keluar kota. Tanjung nah, ke kalau lu udah berubah berubah berubah kerja, berubah